Di dalam melaksanakan kehidupan kita setiap hari, marilah kita berusaha untuk senantiasa meningkatkan takwa kita kepada Allah. Tentunya kita bermohon dan berharap semoga dengan demikian amal ibadah kita diterima dan pahalanya dilipat gandakan Allah. Amin. Masyaallah muslimin, demikian juga marilah kita senantiasa berupaya untuk menumbuh kembangkan rasa cinta kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena dengan menumbuhkan rasa cinta itu dapat menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita cinta kepada baginda Rasulullah, maka Allah Subhanahu wa taala akan lebih mudah meridhai kita dan memberikan segala fasilitas yang baik entah itu fasilitas kehidupan di dunia maupun kehidupan di akhirat. Mudah-mudahan kita tetap sebagai pecinta Allah dan pecinta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Masa muslimin cinta kepada Nabi ini tiada batasnya dan memang itu adalah perintah dari syariat. Cinta adalah mengikuti segala sesuatu apa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena di dalam ayat Al-Quran banyak Diterangkan antara lain Bismillahirrahmanirrahim Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sungguh bagi kalian di umat Islam pada pribadi Nabi itu adalah contoh yang baik dan teladan yang bagus untuk kita amalkan. Jadi cinta di sini di samping cinta yang artinya mahabbah, hati kita benar-benar ada ta'alluq, keterikatan dengan Nabi, Sekaligus cinta di sini adalah mengikuti segala aspek kehidupan yang pernah dilakukan oleh Nabi, tentunya yang diperkenankan untuk menjadikan suri tauladan bagi kita semua. Masa muslimin diriwayatkan ada seorang raja dari Khurasan. Konon zaman itu Khurasan adalah ah, ibarat suatu ah, negara besar yang terdiri dari kerajaan-kerajaan ada satu kerajaan pusatnya atau kerajaan pusat dan ada bagian-bagiannya. Maka dalam salah satu bagian kerajaan itu kebetulan rajanya bernama Raja Amr As-Sofar. Raja Amr As-Sofar ini di masyarakatnya terkenal sebagai orang yang keras, tegas. Tapi juga seringkali jika mana kerajaan pusat melakukan suatu hal yang menurut dirinya kurang pas, maka Raja Amr Asofar ini berani untuk berdemo, menyampaikan pendapatnya. Bahkan juga tidak jarang mengerahkan pasukannya. Suatu saat Raja Amr Asofar ini meninggal dunia. Tentunya dengan berbagai macam kelebihan dan kekurangannya. Maka tatkala dia meninggal dunia, beberapa waktu berikutnya ada seorang soleh yang mimpi melihat dan bertemu dengan Raja Amr as sofar Maka ditanyalah Raja Amr as sofar dalam mimpinya, "Wahai raja, gerangan apa yang telah diperbuat kepadamu oleh Allah Subhanahu wa taala?" Tentunya pertanyaan itu dianggap tepat karena Raja as sofar adalah orang yang ahli melakukan demonstrasi atau protes dan segala macam yang tentu oleh masyarakat yang lain dianggap pro kontra ada yang mengatakan baik dan ada yang mengatakan kurang baik maka pertanyaan itu diajukan hai hey raja gerangan apa yang diperlakukan kepadamu oleh Allah SWT ternyata Raja Asufar Raja Amr Asufar ini mengatakan Allah SWT telah mengampuniku dan mengampuni dosa-dosaku Kemudian ditanya lagi, bimada? Dengan sebab apa Allah mengampuni dosa-dosamu? Maka Raja Amr As-Sofar menceritakan, tatkala aku masih hidup, suatu saat aku mengajak bala tentaraku mendekati suatu pegunungan. Kemudian aku naik di puncak. Setelah itu aku amati semua tentaraku dan aku merasa kagum atas kesetiaan mereka. Bahkan aku lihat betapa banyaknya tentara yang setia pada aku. Maka saat itu aku berangan-angan dan berandai-andai. Andaikan saja aku ini hidup bersama di zaman baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tentu pasukanku ini akan aku kerahkan untuk membela kepentingan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ternyata angan-anganku itu karena diwetkan bahwasanya kehidupan Raja Amr As-Sofar ini jauh masanya dari wafatnya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. <clears throat> Hanya saja dia berangan-angan, andai kata dia ini hidup di zaman Nabi dan dia mempunyai pasukan yang setia, yang mengagungkan keberaniannya, serta banyaknya juga menentukan segala sesuatu di dalam saat itu Beliau mengatakan, andaikan saja aku hidup di zaman Nabi, pasti pasukanku ini akan aku kerahkan untuk membela kepentingan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata dengan angan-anganku itu dan mahabbahku kepada Nabi yang selalu ingat, walaupun ini hanyalah urusan ketentaraan, tapi aku ingat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Allah berkenan untuk mengampuniku. Masal ini barangkali kita di zaman sekarang kalau kita memang merasa sebagai umat dari baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, merasa mencintai beliau baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Lantas kita mempunyai hal-hal yang kira-kira patut untuk membela Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam membela agama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mencintai beliau dengan segala apa yang kita miliki, baik itu harta, atau nyawa atau apa saja yang kita miliki semangat hidup juga ilmu atau lisan untuk menyampaikan kebenaran atau nasihat-nasihat bila mana kita tujukan untuk membela baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam niscaya tidak akan disia-siakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala karena itu ma'asyar muslimin marilah di dalam pelaksanaan kehidupan kita ini kita mencintai Allah dan mencintai baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentunya dengan harapan apa yang kita lakukan ini yaitu mendapatkan keriduan dan ampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala marilah sejak hari ini dan seterusnya apapun yang kita lakukan kita niati untuk membela kepentingan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu melestarikan ajaran yang telah disampaikan oleh beliau baik itu melalui ajaran-ajaran Al-Qur'an maupun hadis-hadis Nabi Muhammad SAW atau tata cara hidup beliau, sifat-sifat beliau, akhlak beliau kita pelajari dan kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya dan dapat dilaksanakan dalam kehidupan kita. Allahumma آمين جعلنا الله وإياكم الفائزين وأدخلنا وإياكم في عباد الصالحين ورزقنا وإياكم محبة سيد المرسلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين صدق الله العظيم بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم